Bapak-bapak, ibu-ibu Para ikhwah dan akhwat Saudara-saudariku Yang semoga senantiasa Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Di pagi hari menjelang siang ini Kita dipertemukan oleh Allah Kita dipersatukan kita dipersuakan di sebuah majelis ilmu. Majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal soleh kita, jerih payah kita, usaha kita untuk hadir di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan yang akan dibalas dengan pahala berlimpah pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita Sebagaimana biasanya pada pekan ketiga pada setiap bulan kita akan membahas sebuah kitab yang sangat mulia yaitu Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar hafizahullah. Dan Insyaallah hari ini kita akan membahas pembahasan yang kedua al Thani. al alladzina la yahluduna finnari orang-orang yang tidak akan kekal berada di dalam api neraka. Ini tema yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah. Alladzina la yahluduna finnari orang-orang yang tidak akan kekal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Setelah sebelumnya kita mengetahui orang-orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan disiksa kekal di dalam neraka abadi selama-lamanya yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan sekarang kita akan mengetahui siapakah orang-orang yang disiksa oleh Allah di dalam neraka akan tetapi mereka tidak akan abadi selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Mu'alif menyebutkan Alladzina yadkhuluna an thumma yakhrujuna minha hum ahlut tauhid alladzina lam yush yushriku billahi syai'a walakinna lahum dhunubun katiratun faqat hasanatihim fakhaffat mawazinuhum fahaula'i yadkhuluna an-nar madadan ya'lamuha Allahu tabaraka wa ta'ala thumma yahrujuna bi syafa'ati syafi'in yukhrijullahu bi rahmatihi aqwaman lam ya'malu khairan qattun. Orang-orang yang masuk ke dalam api neraka kemudian mereka keluar dari dalam neraka tersebut artinya tidak abadi, tidak kekal selama-lamanya, hum ahlut tauhid. Alladzina lam yusyriku billahi syai'ah mereka adalah ahlu tauhid. Orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Walakinna lahum dzunubun katsiratun faqat hasanatihim. Akan tetapi ahlu tauhid tersebut mereka memiliki dosa yang banyak yang akhirnya dosa tersebut melampaui kebaikan yang ada pada diri mereka fakhaffat mawazinuhum hingga akhirnya timbangan amal mereka menjadi ringan. Ahlu tauhid yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan amal mereka pada hari kiamat kelak menjadi ringan. Fahaulai Orang-orang yang seperti itu Mereka akan masuk ke dalam api neraka dalam beberapa waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tsumma yakhrujuna bi syafaati syafi'in. Kemudian orang-orang tersebut akan keluar dari dalam api neraka berkat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Kaum rahimakumullah, sudah sering saya sampaikan pada majelis-majelis seperti ini atau mungkin kajian-kajian saya di luar bahwasannya kaum muslimin dan muslimat yang ke dalam api neraka, mereka punya kepastian untuk keluar dari dalam api neraka tersebut dengan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Apakah mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah para malaikat, ataukah saudara saudarinya orang-orang yang beriman yang terlebih dahulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Artinya pelaku dosa besar dari golongan orang-orang beriman. Kalaulah Allah masukkan mereka ke dalam api neraka, mereka tetap punya jaminan untuk keluar dari dalam neraka tersebut dengan adanya syafaat. Bahkan orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Akan tetapi ketika mereka meninggal dunia, meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, mereka akan bisa keluar dari dalam neraka dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung redaksi ini muallif menyebutkan wa yukhrijullah birahmatihi aqwaman lam ya'malu khairan qattun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan beberapa kaum yang mereka tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan ketika mereka hidup di dunia. Akan tetapi qadarullahu masya'a ketika meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Dan dia punya kepastian untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini tidak mendapatkan syafaat, maka dia akan keluar dari dalam api neraka berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaqulullahu azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Safaatil malaikatu" wasafa'an nabiyuna wasafa'al mu'minuna walam yabqa illa arhamur rahimin fayakbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattun ini dalilnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman malaikat telah memberikan syafaat. Para nabi telah memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman juga telah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Fayakbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil sekelompok orang. Kemudian Allah keluarkan orang-orang tersebut dan mereka adalah lam ya'malu khairan qattun. Orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Akan tetapi ketika meninggal dunia, orang-orang tersebut meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang dimasukkan di dalam api neraka dan mereka tidak kekal selama-lamanya di dalam api neraka tersebut adalah ahlu tauhid. Orang-orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka tidak pernah melakukan kebaikan ketika mereka hidup di dunia, mereka tetap punya kepastian untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Pembahasan yang kedua adalah adzunub al-mutawaidah 'alaiha bin nari. Dosa-dosa yang mendapatkan ancaman untuk dimasukkan pelakunya ke dalam api neraka dosa-dosa di mana pelakunya mendapatkan ancaman untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Tapi ingat, yang ingin kita bahas di sini dosa-dosa yang tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tapi apabila mereka melakukan dosa tersebut, mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apa saja dosa yang ditulis oleh Mu'alif kitab ini? Yang pertama adalah al-firaq. Al-mukhalifatu lis-sunnah. Yang pertama adalah al-firaq, firqah-firqah. Golongan-golongan. Kelompok-kelompok. Al-mukhalifatu lis-sunnah. Yang menyeleweng dari sunnah yang menyelisihi sunnah. Ini ditempatkan dalam urutan yang pertama oleh muallif. Firqah-firqah. Golongan-golongan. Kelompok-kelompok yang menyelisihi, menyimpang dari sunnah. Ini adalah dosa yang pertama yang diancam pelakunya untuk masuk ke dalam api neraka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, agar tidak salah persepsi, salah pengertian, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan sunnah di dalam ucapan muallif ini. Golongan-golongan yang menyelisih sunnah. Apa sunnah yang dimaksud di dalam ucapan tersebut? As-sunnatu fil lughati at-tariqah sirah hasanatan kanat am sayyi'atan. Menurut bahasa yang dimaksud dengan sunnah adalah torikoh, jalan atau metode. Awis sirah hasanatan kanat am sayyi'ah atau riwayat hidup seseorang yang baik maupun yang buruk. Ini pengertian sunnah menurut bahasa jalan, metode, riwayat hidup seseorang, baik yang baik maupun yang buruk secara bahasa, ini disebut dengan nama sunnah. Makna ini senada dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizrun man amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'un Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki perbuatan yang baik, sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari usaha yang dia lakukan. Kemudian dia juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan perbuatannya tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang menunjuki atau melakukan perbuatan yang buruk di dalam Islam, sunnah sayyi'ah, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Kemudian dia akan menanggung dosa orang-orang yang ikut melakukan perbuatannya tersebut setelahnya dengan tanpa mengurangi dosa orang-orang tersebut. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Ini kaidah di dalam Islam. Seseorang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, kemudian pahala orang yang dia tunjuki tersebut apabila dia melakukan apa yang telah dia tunjuki tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Demikian juga sebaliknya kalau dia menunjuki perbuatan yang buruk, maka dia juga akan menanggung dosa dari apa yang telah dia lakukan, kemudian dosa dari orang yang ikut melakukan perbuatan yang ia tunjuki tersebut. Ini kaidah di dalam Islam. Bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, perlu kita ketahui yang dimaksud dengan sunnah fil islami, sunnatan hasanah atau sunnah sayyi'ah. Di dalam hadis ini artinya adalah man ahya sunnatan maujudatan fa'adimat fa'ahyaha. Seseorang yang menghidupkan sunnah yang tadinya sudah ada, kemudian sunnah tersebut hilang, terkikis oleh zaman, kemudian dia hidupkan kembali sunnah tersebut. Artinya dia tidak membuat syariat yang baru. Apa yang dia lakukan itu ada di dalam Islam, ada dalilnya, ada syariatnya, ada petunjuknya. Akan tetapi sunnah tersebut hilang, tidak ada atau terkikis oleh zaman. Kemudian dia hidupkan lagi. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Makanya salah kalau ada orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil kebolehan bagi mereka untuk melakukan perbuatan yang baru di dalam Islam yang menurut akal mereka, menurut perasaan mereka perbuatan baru itu adalah hasanah. Perbuatan baru itu adalah adalah baik. Ada di antara kaum muslimin yang melegalkan pembagian bid'ah, pembagian sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di dalam Islam, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kemudian yang kedua, bid'ah syiah, bid'ah yang buruk. Dalil yang mereka pakai adalah hadis ini. Karena Rasul menyebutkan man sanna islami sunnatan hasanatan. Kemudian mansana fil islami sunnatan sayyi'ah. Sunnah yang baik, sunnah yang buruk. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Kayaknya mirip Ustaz. Ini mereka jadikan jadikan dalil salah. Karena sesungguhnya makna yang sebenarnya dari hadis ini adalah seseorang yang menghidupkan sunnah dan sunnah ini ada di dalam Islam. Yang tadinya ada diajarkan oleh Allah melalui Al-Qur'an, disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis, Kemudian seiring dengan waktu, seiring dengan zaman, sunnah tersebut hilang, tidak ada atau mulai pudar. Kemudian dia hidupkan kembali sunnah tersebut, itu yang dimaksud oleh hadis tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu melihat apa penyebab turunnya hadis ini. Apa kisah dan kejadian sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini. Dari sini kita akan tahu sesungguhnya kejadian yang menyebabkan Rasulullah mengucapkan hadis ini adalah sesuatu yang tadinya sudah ada di dalam Islam. Sunnah yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi sunnah tersebut mulai pudar. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasannya penyebab munculnya ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhiri adalah ada sekelompok orang dari Bani Mudor. Mereka datang ke kota Madinah. Kemudian keadaan mereka hampir telanjang. Mereka memakai kain suf yang tebal, kain yang terbuat dari kulit binatang yang tebal, kemudian bergaris-garis. Kemudian mereka lobangi dari arah kepala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan orang-orang tersebut, orang-orang dari Bani Mudhar tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa iba, merasa kasihan. Lalu beliau memerintahkan kepada para sahabat agar mereka berkenan untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk bersodakoh. Lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari golongan Ansor. Dia bersedekah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pundi-pundi yang sangat besar hingga nyaris tangannya tidak kuat untuk mengangkat pundi-pundi tersebut. Akhirnya setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis tersebut. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha min ba'di min ghairi ayang kusa min ujurihin syai'un. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik di dalam Islam, sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala. Demikian juga pahala orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang menauladaninya, tanpa mengurangi pahala orang-orang orang-orang tersebut. Ini kisah yang menjadikan Rasulullah SAW mengucapkan hadis tersebut. Apa penyebabnya? Perintah untuk bersodakoh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sodakoh termasuk bid'ah apa bukan? Termasuk bid'ah apa bukan? Bukan. Sodakoh. Apakah termasuk sesuatu yang baru yang tidak diajarkan di dalam Islam? Tidak. Ada syariatnya di dalam Al-Quran, ada perintahnya di dalam Al-Quran, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan bersodakoh. Artinya ini ada di dalam Islam, bukan syariat yang baru. Ini diajarkan oleh Allah, demikian juga oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang melihat penyebab turunnya hadis ini akan terbantahkan apa yang mereka jadikan hujah bahwasanya hadis ini menjadi dalil landasan diperbolehkannya bagi mereka untuk melakukan bid'ah hasanah perbuatan yang baru yang menurut persangkaan mereka perbuatan itu adalah perbuatan yang perbuatan yang baik kemudian disebutkan di dalam hadis ini sunnah yang baik di dalam Islam ada kalimat fil Islam ada kalimat fil Islam sunnah yang baik yang ada di dalam Islam. Sementara bid'ah bukan berasal dari Islam. Sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di dalam syariat kita, maka Islam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Hadis ini mencontohkan kepada kita melakukan perbuatan yang baik. Ingat, perbuatan yang baik tersebut harus ada contohnya di dalam di dalam Islam. Karena Rasul mengatakan fil Islam. Sementara bid'ah itu tidak termasuk ke dalam ajaran ajaran Islam. Tidak termasuk bagian daripada daripada Islam. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Dan sesungguhnya bid'ah sesuatu yang buruk semuanya adalah dolalah, semuanya adalah sesat karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu adalah sesat dan semua kesesatan itu tempatnya ada di dalam neraka. Ini menjadi bukti yang jelas bagi kita salah kalau ada kaum muslimin dan muslimat membagi perbuatan yang baru di dalam Islam ke dalam dua pembagian, hasanah, baik sehingga menurut mereka yang baik itu bisa untuk mereka lakukan. Kemudian mereka mendapatkan balasan pahala dari perbuatannya tersebut. Kemudian buruk dan yang buruk itu tidak boleh dilakukan. Sesungguhnya di dalam Islam, Islam telah memutus bahwasannya semua sesuatu yang baru yang ada di dalam Islam semuanya adalah sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan di dalam hadis sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu huwa raddun. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, yang melakukan perbuatan yang baru yang tidak ada contohnya di dalam Islam, huwa raddun. Maka tertolak. Dengan jelas sekali Rasulullah katakan bahwasannya perbuatan tersebut ditolak. Artinya mau baik, mau buruk menurut akal mereka, menurut perasaan mereka, maka sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu tertolak. Perbuatan itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya ada di dalam neraka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada sebagian kaum muslimin dan muslimat di negeri kita yang menjadikan hujah, menjadikan dalil, menjadikan landasan atas kebolehan bagi mereka menurut mereka adanya bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah adalah salah satu imam madhab dan pendapat-pendapat beliau hampir sebagian besar dianut oleh kaum muslimin dan muslimat yang ada di negeri kita sehingga mereka disebut dengan nama As-Syafi'iyah. Ketika mereka menetapkan pembagian bid'ah menjadi dua, sesuatu yang baru menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada di antara mereka yang menguatkan pendapat mereka tersebut dengan ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita akan sebutkan dalam majelis ini bagaimana ucapan Imam Syafi'i yang mereka jadikan hujah, mereka jadikan dalil. Ada dua ucapan. Yang pertama adalah beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah itu terbagi dua. Yang pertama adalah bid'ah yang terpuji. Yang kedua adalah bid'ah yang tercelah. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Wa ma khalafas sunnah fahuwa madmum. Apa-apa yang sesuai dengan sunnah, maka itu yang terpuji. Kemudian apa-apa yang menyelisih sunnah, maka itu yang tercela. Ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Abi Nuaim di dalam kitab Al-Khilyah. Ini ucapan yang pertama. Kemudian ucapan yang kedua, Imam Asyafi'i rahimahullah mengatakan, Al-muhdatsatu dharbani. Ma'uhdita yukhalifu kitaban au sunnah au atharon au ijma'an hadhi bid'atul dhalal wa ma minal khairi la yukhalifu syai'an min fahadi ghairu madmumah. Sesuatu yang baru itu dibagi menjadi dua. Sesuatu yang baru yang menyelisih Al-Qur'an, sunnah, asar dari para sahabat, ijma para ulama, maka ini disebut dengan nama bid'atul dalal, sesuatu yang baru yang sesat. Kemudian sesuatu yang baru yang bentuknya adalah kebaikan yang tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi Al-Quran, sunnah, asar sahabat, kemudian ijma, maka sesuatu yang baru ini tidaklah tercela. Artinya sesuatu yang baru ini adalah sesuatu yang terpuji. Dan riwayat ini, ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Dua ucapan Imam Syafi'i yang nampak secara zahir seakan-akan beliau melegalkan bid'ah hasanah. Tapi sebenarnya kalau kita selami makna dari ucapan beliau sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya tidak demikian kalau seandainya ucapan beliau ini adalah sahih, ucapan beliau ini adalah benar. Karena sesungguhnya menurut para ulama di antaranya adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah di dalam kitab Al-Ilmu Usulil Bidah beliau mengatakan dua ucapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tersebut perlu dikoreksi. Karena sesungguhnya di dalam sanatnya terdapat rawi yang majhul, terdapat rawi yang tidak diketahui sehingga menjadikan dua ucapan beliau tersebut adalah ucapan yang dhaif, ucapan yang lemah. Kalau kita sudah mendapatkan hujah, sudah mendapatkan pendapat bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang dhaif, maka ini tidak bisa kita jadikan sandaran hukum tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran sandaran hukum. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada lagi ucapan-ucapan beliau yang lain yang lebih jelas maknanya, yang menjelaskan kepada kita bagaimana istiqomahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana konsistennya Imam Syafi'i rahimahullah dalam upaya menegakkan sunnah dan menghilangkan bid'ah sesuatu yang baru yang ada di dalam Islam ini. Kita lihat ucapan beliau yang pertama. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, "Ma min ahadin illa wa tathabu alaihi sunnatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu." Famahma qultu min qaulin au asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li khilafi ma qultu fal qawlu ma qala Rasulullah wa huwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidaklah seseorang melainkan akan terluput dari pengetahuannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun ucapan yang aku sampaikan kata beliau, apapun kaidah yang aku letakkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang saya sampaikan, kaidah yang saya letakkan ini menyelisihi apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maka ucapan yang dijadikan standar ucapan yang dipegang adalah ucapan Rasulullah dan ingat ini adalah ucapanku ini ucapan dari Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i mengeluarkan sebuah ucapan meletakkan sebuah kaidah kemudian datang ucapan dan kaidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih ucapan beliau, maka Imam Syafi'i dengan sekejap dengan serentak mengatakan bahwasannya yang diikuti adalah ucapan Rasulullah bukan ucapan ucapan beliau. Ini ucapan beliau yang pertama. Kemudian beliau juga pernah mengatakan dalam kesempatan yang lain, ajma'al muslimuna ala annaman istabana lahu sunnatu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yada'aha biqauli ahadin. Para ulama telah bersepakat bahwasannya seseorang yang telah jelas padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Kalau sudah nampak jelas ucapan dari Rasulullah, maka itu yang harus di, diikuti, tidak boleh mengikuti pendapat yang lain selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan beliau yang kedua. Kemudian ucapan beliau yang ketiga, beliau pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah fakulu bi sunnati Rasulillah wada'u ma qultu wa fi riwayatin fattabi'uha wala taltafitu ila qauli ahadin. Kalau kalian mendapatkan di dalam tulisanku, di dalam karanganku, di dalam kitabku ada sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tinggalkan apa yang telah aku ucapkan. Dalam riwayat yang lain, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan pernah menengok kepada ucapan orang lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan beliau yang ketiga. Kemudian ucapan beliau yang keempat. Beliau pernah mengatakan, "Ida sahal hadithu, fahuwa madhabi. Wa ida sahal hadithu, fadribu bikauli al-haitah." Kalau hadis tersebut sahih, itu madhabku. Jadi madhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah hadis yang sahih. Kalau hadis tersebut sahih, maka itu adalah madhabku. Kemudian, kalau ada hadis yang sahih, maka lemparkanlah ucapanku ke dinding. Artinya, jangan dipakai lagi ucapanku yang menyelisihi hadis Rasulullah SAW yang sahih. Karena sesungguhnya madhab Imam Syafi'i rahimahullah beliau berpegang kepada hadis Rasulullah yang yang sahih. Itu yang keempat. Kemudian ucapan yang kelima. Beliau pernah mengatakan, "Kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahli nakli bi khilafi ma qultu wa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati." Setiap masalah yang ada berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat ahlu hadis. Kemudian ada ucapanku yang menyelisih masalah tersebut wa ana rajiun anha, maka aku rujuk dari ucapanku tersebut. Artinya, aku mengembalikan ucapanku kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika aku masih hidup maupun setelah aku meninggal meninggal dunia. Ini ucapan beliau yang kelima. Kemudian ucapan beliau yang keenam. Beliau pernah mengatakan, kullu ma qultu fakana anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihhu fa hadithun nabiyyi aula fala tuqalliduni setiap yang aku ucapan kemudian ada ucapan Rasulullah yang menyelisih ucapanku kemudian ucapan tersebut sahih maka sesungguhnya ucapan Rasulullah lebih layak untuk diambil fala tuqalliduni. Jangan pernah kalian taklid dengan pendapatku. Jangan pernah kalian taklid dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Masih banyak ucapan-ucapan beliau yang lain yang menjelaskan kepada kita bagaimana konsistennya, bagaimana istiqomahnya Imam Syafi'i rahimahullah dalam menegakkan sunnah kemudian meninggalkan setiap sesuatu yang baru yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah kalau ada kaum muslimin dan muslimat yang melegalkan ucapan beliau. Dua ucapan beliau yang tadi kita sampaikan yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafidahullah, bahwasannya kedua ucapan tersebut masih perlu diteliti kebenarannya. Bahkan ada rawi yang rawi yang majhul, rawi yang tidak diketahui sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sandaran hukum. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita kepada hadis, artinya adalah mansan sanna Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan contoh kepada orang lain perbuatan yang baik di dalam Islam, dia mendapatkan pahala. Jangan sampai hadis ini disalah tafsirkan. Disalah artikan apalagi dijadikan dalil kebolehan bagi kita untuk membagi bid'ah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di dalam Islam ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hasanah yang baik, kemudian yang kedua adalah sayyi'ah yang buruk. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita kembali ke pengertian sunnah. Sunnah secara istilah maka pengertiannya berbeda-beda sesuai dengan disiplin ilmu yang melingkupinya. Menurut para ulama hadis, yang dimaksud dengan sunnah secara istilah adalah kullu ma sadara anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin sawa'un qabla al-bi'tsah au ba'dah. Menurut para ulama hadis, yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat yang menerangkan kondisi fisik beliau atau akhlak beliau. Apakah sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul atau setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi menurut ulama hadis segala ucapan, perbuatan, ketetapan, akhlak sifat dan keadaan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau setelahnya, maka itulah yang dimaksud dengan nama sunnah. Apakah itu menjadi ketetapan hukum syariat atau tidak, mereka tidak peduli. Yang jelas menurut ulama hadis, sunnah adalah pengertiannya seperti itu. Kaulun, fi'lun, takrirun, sifatun, khalqiyatun au khuluqiyatun, sawa'un qabla al-bi'fah au ba'dah. Ini menurut ulama hadis. Kemudian menurut ulama usul. Yang dimaksud dengan sunnah adalah ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairil Quran. Fayasmulu qawlahu sallallahu alaihi wasallam wa fi'lahu wa takrira wa takrirahu wa kitabatahu wa isyaratahu wa hammahu wa tarkahu. Menurut ulama usul, yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Maka termasuk di dalamnya adalah ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, tulisan beliau, isyarat beliau, cita-cita dan angan beliau, kemudian apa yang beliau tinggalkan. Ini menurut ulama usul. Kenapa demikian? Karena mereka membahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi beliau meletakkan kaidah kepada para imam mujtahid setelahnya. Beliau adalah orang yang menegakkan norma-norma kehidupan di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat. Sehingga yang menjadi tinjauan mereka apa yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau tetapkan, tulisan beliau angan-angan beliau, harapan beliau, dan semua yang ada pada diri beliau itu adalah hujah. Itu adalah hukum yang menjadi landasan hukum yang kedua setelah Al-Qur'anul Al-Qur'anul Karim. Ini menurut ulama usul. Kemudian menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan sunnah adalah kullu ma tabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun mimbabil babil fardhi walal wajib. Fahiya at-tariqah al-muttaba'a fid din min ghairi iftiradin wala wala wujubin. Wa huwa muradif al-mandub awil mustahab. Menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang ditetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi hukumnya tidak fardu, tidak pula wajib. Ini adalah jalan yang diikuti di dalam agama tanpa ada perintah wajib, tanpa ada perintah fardu. Dan ini muradidnya adalah mandub atau mustahab. Ini menurut ulama ulama fikih. Kemudian terkadang para ulama fikih menjadikan istilah sunnah itu sebagai lawan daripada bid'ah. Oleh karena itu kalau mereka mengatakan fulanun ala sunnah, seseorang tersebut berada di atas sunnah, maka ucapan mereka berlawanan dengan ucapan fulanun alal bid'ah. Kalau seseorang berada di atas sunnah, berarti dia tidak berada di atas bid'ah. Kalau seseorang berada di atas sunnah, berarti dia sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan para sahabat. Fulanun ala sunnah. Ucapan ini bertentangan dengan ucapan fulanun ala bid'ah. Ini menurut para para ulama fikih. Kemudian sunnah yang dimaksud di dalam ucapan mu'alif yang mengatakan bahasannya orang-orang yang menyelisih sunnah maka mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik melalui ucapan maupun perbuatan beliau yang tidak diucapkan oleh Al-Qur'anul Al-Qur'anul Karim. Segala sesuatu yang diucapkan dan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak diucapkan oleh Al-Qur'anul Karim itulah yang dimaksud dengan sunnah di dalam ucapan muallif dalam kitab ini. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah banyak sekali dalil yang menjelaskan kepada kita perintah agar kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang menyelisih sunnah tersebut mereka akan diancam dengan api neraka. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka menyeru kalian untuk sesuatu yang menjadi kehidupan kalian. Artinya, untuk sesuatu yang menjadi kebaikan bagi kehidupan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah, taatilah, kabulkanlah perintah Allah dan Rasul-Nya ketika Allah dan Rasul-Nya menyeru kepada kalian sesuatu yang bisa menjadi kebaikan bagi kehidupan kalian. Oleh karena itu, semua perintah Allah, semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya mengandung kebaikan bagi seorang muslim dan muslimah. Kita diperintahkan wajib untuk mengikuti perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24 ini disebutkan di dalam sebuah kitab tafsir bahwasannya Sababun nuzul penyebab turunnya ayat ini adalah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Ibnu Al-Mu'alla. Ketika itu Abu Sa'id sedang melakukan sholat. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian Abu Sa'id tidak memberikan jawaban atas panggilan Rasulullah karena beliau sedang sholat. Falamma faragha min salatihi ja'ahu faqala lahu. Kemudian setelah Abu Sa'id ini selesai dari salatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Abu Sa'id, kemudian bertanya kepada Abu Sa'id, "Ma mana'aka an tujibani?" Apa yang mencegahmu untuk menjawab ucapanku wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id mengatakan, "Kuntu usalli." Aku sedang salat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam yakulillahu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada sesuatu yang menjadi kebaikan bagi kehidupan kalian. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kondisinya Abu Said tidak memungkinkan bagi beliau untuk menjawab ucapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sedang melakukan sholat. Rasulullah sampaikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan bagi kita wajib untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu anhum kalau mereka mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka tidak mengerti maksud dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mereka mengatakan kepada Rasulullah apa yang antum sampaikan ini apakah ini perintah dari Allah ataukah ide pendapat opini dari engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka kita wajib untuk mengikutinya. Tapi kalau seandainya perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdasarkan ide beliau, berdasarkan opini beliau, yang barangkali beliau juga salah, maka para sahabat mempunyai peluang untuk membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kejadian yang menimpa Habab ibnu Mundir radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat untuk melakukan perang Badar Kubro, perang yang pertama di dalam Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sumur Badar. Kemudian beliau mensegerakan langkah bersama para sahabat, berharap agar orang-orang kafir Quraisy tidak mendahului apa yang beliau inginkan, karena beliau menginginkan untuk menguasai sumur Badar tersebut. Ketika beliau sampai di tempat tersebut, ya, di sumur Badar tersebut, maka beliau mendirikan kemah, ya, di sumur Badar yang paling pertama, yang paling, yang paling pertama. Akhirnya Habab ibnu Mundir berdiri berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakahu laisa lana an yajtazahu am huwa ra'yu wal harbu wal makidah." Wahai Rasulullah, apakah tempat yang kau pilih ini memang tempat yang sudah diperintahkan oleh Allah sehingga kami tidak punya peluang untuk mengeluarkan pendapat kami sedikit pun ataukah ini hanya ide engkau wahai Rasulullah? Ini adalah strategi di dalam peperangan, tipu daya di dalam peperangan. Lalu Rasulullah mengatakan, "Bal hadar ra'yu wal harbu wal makidah." Akan tetapi yang aku lakukan ini, ini adalah ideku, pendapatku, ini adalah strategi tipu daya dalam peperangan. Ketika mengetahui ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, akhirnya Habab Ibnu Mundhir menyarankan kepada Rasulullah agar mengambil tempat yang lain mengambil sumur yang paling dekat dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian menutup sumur-sumur yang lain karena di Badar itu ada banyak sumur. Ada banyak sumur. Habab bin Muntir memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil sumur yang paling dekat dengan pasukan musuh kemudian menutup sumur-sumur yang lain setelah sebelumnya mengambil stok air dari sumur-sumur tersebut. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa memanfaatkan air dari dalam sumur tersebut. Dan pendapat ini disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat, kalau mereka mendapatkan ini adalah perintah Allah, maka mereka tidak berani sama sekali untuk menyampaikan ide pendapat mereka, mereka tidak punya peluang kecuali mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang menjelaskan kewajiban kita untuk mengikuti sunnah adalah firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa maka nali mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu terhadap mereka, kemudian mereka memiliki pendapat yang lain, pilihan yang lain atas sesuatu tersebut. Artinya tidak ada peluang kecuali mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua ayat dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Kalau kita sampaikan semuanya, tidak akan cukup waktunya pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang menjelaskan kepada kita wajibnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis yang diratkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Dan hadis ini disahihkan Al-Albani rahimahullah dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwasannya Umar bin Khattab pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tulisan atau kitab dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian tulisan tersebut dibaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Faqala amutahawwikuna fiha ya al khattab Walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha nakiyah la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqin Fatakzibu bihi au bibatilin fatasdiku bihi wahai Umar bin Khattab apakah engkau termasuk orang-orang yang bingung demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya sesungguhnya Aku telah membawa agama yang putih dan bersih kepada kalian. Jangan pernah bertanya kepada ahlu kitab sesuatu pun. Sehingga mereka akan memberikan berita yang benar kepada kalian, lalu kalian dustakan. Atau mereka menyampaikan berita yang batil kepada kalian, lalu kalian benarkan. Walladzi nafsi biyadih, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, kalau seandainya Musa masih hidup, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada peluang bagi Nabi Musa kecuali harus mengikutiku. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Nabi Musa masih hidup, ya dia tidak punya peluang kecuali harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi bukti bagi kita bahwasannya wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dapatkan ucapan dari beberapa ulama salaf. Di antara yang pertama adalah ucapan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ittabi'u wa Fakat kufitum kullu bid'atin dolalah. Ikutilah Rasulullah. Jangan pernah kalian berbuat bid'ah. Jangan pernah kalian berbuat sesuatu yang baru. Karena sesungguhnya Islam itu sudah cukup. Kalian sudah dicukupi dengan Islam. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu adalah adalah sesat. Makanya nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina." Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam itu menjadi agama kalian. Ini adalah ayat yang menjadi nikmat yang paling besar bagi kaum muslimin dan muslimat. Kenapa demikian? Karena ayat ini memutus segala sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di dalam Islam. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih dari dari dari Tariq Ibnu Sihab radhiyallahu anhu bahwasanya pernah datang seorang laki-laki Yahudi kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Kemudian laki-laki ini mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwasannya kalian telah mendapatkan kenikmatan yang besar dengan turunnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan waktu turunnya ayat tersebut sebagai hari yang dibesar-besarkan, sebagai hari perayaan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui kapan dan di mana turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan wukuf di Arafah pada hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari raya Islam, hari besar Islam, hari besar Islam mingguan. Maka tidak perlu kaum muslimin dan muslimat mengadakan hari besar yang baru untuk memperingati ayat ini. Orang-orang Yahudi mengetahui kalau seandainya ayat ini turun kepada mereka, mereka akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari yang dirayakan. Ini menjadi bukti bagi kita nikmat yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menjadi pemutus bahwasanya orang-orang Islam tidak boleh melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di dalam Islam karena ingat agama Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan isbir ala sunnah. Bersabarlah kalian di atas sunnah. Wakif haitsu waqafal qaumu. Berdiri tegaklah kalian di mana para sahabat berdiri tegak di atasnya. Al-qaum yang dimaksud di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Wakul bimaqalu. Ucapkan apa-apa yang mereka ucapkan wa kuffa amma kuffu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasauka ma wasi'ahum tahanlah sesuatu yang mereka menahan diri darinya kemudian ikutilah jejak generasi salafus salih sesungguhnya apa yang mencukupi kalian akan mencukupi mereka juga apa artinya Imam Auza'i rahimahullah menasihatkan kepada kita agar kita sabar di atas sunnah. Karena untuk bersabar di atas sunnah, untuk mengamalkan sunnah, apalagi di akhir zaman ini, butuh mental yang sangat kuat. Hanya orang-orang yang jantan, hanya orang-orang yang syaja'ah, orang-orang yang berani, yang mereka konsisten di atas sunnah. Makanya Imam, Imam Al-Auza'i menasihatkan kepada kita, bersabarlah di atas sunnah. Karena sesungguhnya tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk bisa berada di atas sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nikmat Islam itu besar. Nikmat iman yang ada pada diri kita itu besar. Tapi lebih besar lagi nikmat apabila kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua kehidupan kita. Oleh karenanya, menjadi ujian yang sangat berat bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Apa yang mereka ucapkan adalah apa yang diucapkan oleh para sahabat. Apa yang mereka kerjakan adalah apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Apa yang mereka tahan untuk tidak mereka lakukan adalah apa yang ditahan oleh para para sahabat. Dan ingat, generasi terbaik dari umat ini adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum. Makanya Imam Al-Auza'i kemudian para imam-imam yang lain menasihatkan kepada kita agar kita tetap konsisten terhadap terhadap sunnah. Masih banyak imam-imam yang lain yang mereka menjelaskan kepada kita agar kita wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi waktunya tidak akan mungkin cukup apabila kita sampaikan semua. Kita kembali kepada pembahasan bahwasannya golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang menyelisih sunnah akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis yang dipakai oleh muallif untuk menerangkan apa yang beliau ucapkan di antaranya yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ikhda au sintaini wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Kemudian orang-orang Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Wa taftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqah. Kemudian umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang lebih jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Rasulullah pernah berdiri di hadapan para sahabat, lalu beliau mengatakan, ingatlah, sesungguhnya ahlu kitab sebelum kalian terpecah menjadi 72 kelompok, 72 golongan. Kemudian umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. 72 kelompok diancam dengan api neraka, kemudian yang satu di dalam surga. Wahia al-jamaah. Yang satu tersebut adalah jamaah. 72 kelompok diancam dengan api neraka, kemudian yang satu selamat, ada di dalam surga, wahia al-jamaah. Rasulullah jelaskan, siapa satu yang dimaksud, ia adalah jamaah jamaah. Kemudian di dalam riwayat Tirmidzi, ketika Rasulullah ditanya, "Manhum?" Siapakah satu yang dimaksud? Beliau mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang ya yang saat ini aku dan para sahabat berada di atasnya. Artinya adalah orang-orang yang mengikuti apa-apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum merekalah yang dimaksud dengan nama jamaah meskipun jumlahnya hanya satu orang kesannya kalau kita membicarakan jamaah jumlahnya banyak. Sehingga banyak kaum muslimin dan muslimat mereka salah tafsir. Ketika melihat banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut, mereka sandarkan kebenaran dengan banyaknya pengikut. Tidak. Tidak demikian, ya. Seseorang disebut dengan dengan jamaah meskipun dia hanya satu orang, yang penting dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak di antara kaum muslimin dan muslimat yang melemahkan hadis tentang terpecahnya umat Islam ini menjadi 73 golongan dengan berbagai macam alasan. Ketahuilah bahwasannya hadis-hadis yang menjelaskan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, 72 diancam dengan neraka, kemudian yang satu akan selamat yaitu jamaah ini diriwayatkan oleh 15 orang sahabat yang sangat besar. Sahabat yang sahabat-sahabat yang senior. Sehingga banyak di antara ulama yang menghukumi hadis tersebut sampai ke derajat mutawatir. Karena banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis tentang terpecahnya umat menjadi 73 golongan. 72 diancam dengan neraka, kemudian yang satu akan diselamatkan masuk ke dalam surga, yaitu jamaah. Kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, kadang-kadang kita bingung, kenapa umat Islam ini terpecah? Tidak bisa kau umat Islam ini menjadi satu saja sehingga semuanya menjadi penghuni surga. Semuanya masuk ke dalam jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ada di antara kaum muslimin yang frustasi, putus asa, bingung, bahkan mereka tega menjual agama mereka ketika mendapatkan fenomena realita yang menimpa kaum muslimin sekarang ini. Di mana kaum muslimin terpecah belah. Dan ini sudah terbukti. Dan masing-masing kelompok mengatakan bahwasanya kelompoknya yang paling benar. Dia adalah yang paling benar. Sehingga menjadikan masyarakat awam menjadi bingung. Ingatlah saudara-saudariku rahimakumullah, sesungguhnya perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini adalah sesuatu yang sudah kauni, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Memang demikian. Allah menciptakan kaum muslimin dan muslimat mereka berpecah belah satu sama lain. Sebagaimana ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka juga terpecah belah. Tapi ingat, meskipun ini sudah menjadi realita, yang tidak bisa kita bantah lagi, Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk menghindari perpecahan. Sesuai dengan usaha kita. Untuk menghindari perpecahan. Karena sesungguhnya perpecahan itu bukan termasuk perbuatan yang terpuji. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 118 sampai 119, "Walau la laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna muhtalifina illa man rahima rabbuk lidzalika khalaqahum." Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan kaum muslimin dan muslimat ini manusia semuanya menjadi satu umat. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Illa man rahimah rabbu. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Walidzalika khalaqahum. Untuk itulah kalian diciptakan. Ini nas dari Allah. Bahwasannya mutlak. Sunnah kauni. Ketetapan. Perpecahan itu pasti ada. Di tengah-tengah manusia termasuk di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat. Tapi Allah melarang perpecahan tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم wa وأولئك لهم عذاب adim. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Berselisih pendapat setelah jelas keterangan kepada mereka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita pahami konsepnya perpecahan adalah sunnah kauni tapi menghindari perpecahan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menyampaikan berita. Tapi Allah dan Rasulullah menyampaikan solusi Bagaimana caranya agar kita selamat dari perpecahan tersebut? Bagaimana caranya agar kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan api neraka? Rasulullah jelaskan al-jamaah. Mereka adalah jamaah. Dan jamaah yang dimaksud adalah mawafakoh, manhaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi orang-orang yang sesuai, orang-orang yang mengikuti manhajnya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kunci keselamatan bagi kita di tengah-tengah perpecahan yang ada adalah kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada apa yang telah diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum sehingga kita tidak termasuk ke dalam 72 golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku rahimakumullah, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas pada pertemuan yang mulia ini, akan tetapi kebetulan hari ini adalah uh, waktu pembagian rapot bagi anak-anak, bagi siswi-siswi Sekolah Islam Al-Bainah dan undangannya bagi orang tua adalah tepat jam 10. Sekarang jam berapa, Pak? Jam 10. Alhamdulillah, tepat sekali. Kalau kita tambah waktunya, korupsi kayaknya. <laughs> Jadi insya Allah, mohon dengan lapang dada, ya, mohon berbesar hati. Hari ini kita tidak berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan pertanyaannya disimpan rapi-rapi dan disampaikan pada pertemuan berikutnya karena masih ada acara lain dan ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari yang mulia ini.